Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala Al-far'u rabi' Kullu sifatin min sifatillah Fa innahu Yatawajjahu alaiha Fa innahu yatawajjahu alaiha Thalathatu as'ilah semua sifat di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala maka sungguhnya pada sifat-sifat tersebut ya, dihadapkan pada tiga pertanyaan. Dan pada kaidah yang keempat ini Evanifillah menjelaskan kepada kita tentang bagaimana kita dalam menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita telah menetapkan suatu sifat atau meniadakan suatu sifat berdasarkan dalil-dalil yang tepat, maka padanya ada tiga pertanyaan. as sualul awal hal hiya haqiqatun wa limadha? Pertanyaan yang dihadapkan pada sifat-sifat tersebut adalah apakah sifat tadi itu hakikat atau tidak dan kenapa? Jika seorang menjawab sifat tersebut hakikat, kenapa? Dan jika dijawab tidak hakikat, kenapa? Karena hal imanifillah jawabannya adalah naan atau la. Ini fungsi pertanyaan dengan hal. Jadi yang dibutuhkan ketika ada pertanyaan dengan hal itu jawabannya naan atau tidak, kemudian minta penjelasan. Dan ini salah satu tariqah dalam membantah ahlul bidah dan menghujat mereka ketika munazarah ketika berdialog dengan ahlul bidah yang paling banyak digunakan oleh para ulama sistemnya adalah dengan pertanyaan yang pertama dengan hal kemudian minta penjelasan. Kalau kita dengarkan kasat-kasat seperti kasat-kasat Imam Al Albani rahimahullah taala itu banyak sekali ketika menghujat orang-orang Mu'tazilah, menghujat orang-orang Hizbut Tahrir. Mereka kelabakan ketika ditanya apakah ya. Nanti jawabannya cuma za atau tidak baru cerah terangkan. Nah untuk menjawab za atau menjawab tidak ini ahlul bidah biasanya muter-muter. Muter-muter kebingungan karena memang mereka prinsip mereka tidak pasti. Mau tidak bingung nanti apa, mau za bingung. Akhirnya banyak nanti orang ditanya Zia atau tidak Mereka muter-muter dulu Ini soal pertama Hal hiya hakikatu walimada Apakah sifat tersebut itu hakikat? Jawabannya za atau tidak Kemudian kenapa? Kenapa iza atau kenapa tidak? As-soal dan pertanyaan yang kedua, hal yajuzu takyifuha walimana? Apakah boleh dalam menetapkan sifat tersebut kita membagaimanakannya? Bagaimana sifat tadi? Bagaimana sifat ini? Ini boleh tidak? Walimada dan kenapa? Jika boleh itu kenapa dan jika tidak kenapa? As-soalu thalith Hal tumathilu sifatil makhlukin Walimada? Apakah sifat-sifat tersebut itu menyamai dengan sifat-sifat makhluk? Jawabannya ya atau tidak? Walimada dan kenapa? Yang tiga soal ini kembali semuanya kepada permasalahan ikhwanifillah. Apakah sifat itu hakiki? Kemudian, apakah seorang boleh untuk membagaimanakan sifat yang telah dia tetapkan dan yang ketiga apakah dalam menetapkan itu dia menyerupakan dengan makhluk atau tidak Sekarang beliau akan memerinci masing-masing dari <clears throat> tiga poin yang telah beliau sebutkan secara global tadi. Fajawabu su'alil awal maka jawab untuk Pertanyaan yang pertama, na'am haqiqiyatun li'annal asla fil kalami haqiqah. Fala yu'danu anha illa bidalilin sahihin yamna'u minha. Jawabannya adalah iya. Bahwasanya semua sifat-sifat tersebut adalah hakiki tidak boleh seorang mengatakan ketika menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala ini adalah majazi. Majas. Perumpamaan saja. Oke, contohnya ketika menetapkan bal yadahu mabsuutatan menetapkan dua tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menetapkan dua tangan tersebut adalah tangan yang hakiki. Bukan sekedar perumpamaan. Akan tapi bagaimana menetapkan yang hakiki ini nanti anda akan dijelaskan dengan poin yang kedua dan ketiga. Sehingga tidak keliru dan tidak tersesat dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang pertama dulu harus tertanam pada dirinya bahwasanya sifat yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan itu adalah sifat yang hakiki Kenapa kalau poin pertama ini saja dia sudah tergelincir, tidak menetapkan sifat yang hakiki, maka ini sudah merupakan pintu terpelesetnya dia dalam pemahaman yang menyimpang dalam masalah sifat. Jadi sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan maupun Rasulullah SAW tetapkan itu adalah hakiki, bukan manusia. Lalu bagaimana orang-orang yang mengatakan majas? Bahwasannya sifat-sifat tersebut majas atau perumpamaan saja. Seperti pada sifat tangan tadi. Baliyadahu mabsuutatan. Dua tangan Allah Subhanahu wa taala terhampar. Mereka tidak akan menetapkan tangan, tapi menetapkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Yang dimaksud dengan yadah bukan tangan, akan tapi kekuatan karena ini hanya majas saja, ini hanya perumpamaan saja. Begitu ahlul bidah dari orang-orang yang menyimpang dalam permasalahan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala akan memahami dalil-dalil. Tetapi kalau sudah terpatri dalam diri kita bahwasanya kapan saja di sana ada dalil-dalil yang menetapkan suatu sifat, kita katakan bahwasanya sifat itu hakiki, maka pintu masuknya dalam penyimpangan yang pertama ini tertutup. Kenapa harus kita pahami sifat tersebut sebagai sifat hakiki? Li'annal asra fil kalami al Karena asal pada suatu kalam adalah hakikat. Seorang berkata, itu yang diinginkan adalah hakikat. Sesuatu yang hakiki bukan sesuatu yang majas fala yu'dalu anha illa bidalilin sahihin yamna'u minha maka tidak boleh dipalingkan dari makna yang hakikat tadi kecuali dengan dalil yang sahih yang menghalangi adanya makna yang hakiki tadi. Paham? Untuk jawaban pertanyaan pertama ini harus dipahami betul-betul. Bahwasanya ketika kita menetapkan suatu sifat, maka kita tetapkan bahwasanya sifat tersebut hakiki. ada kenapa? Karena memang hukum asal dalam suatu perkataan itu adalah hakiki. Tidak boleh kita mengatakan ini tidak hakiki kecuali dengan dalil dan kaidah atau dan pertanyaan pertama beserta jawabannya menurut ahlu sunnah wal jamaah ini ikhwanillah merupakan bantahan terhadap orang-orang mufawwidah yang mereka me menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala tapi ketika ditanya apakah sifat tersebut hakiki mereka akan mengatakan itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala Wajawab dan jawaban untuk pertanyaan kedua yaitu apakah seorang boleh dalam menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala dia membagaimanakan sifat tadi maka jawabannya la juzu takyifuha. Tidak boleh seseorang membagaimanakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh dalam benda kita membagaimanakan bagaimana sih sifat tadi. Bagaimana tangan Allah, bagaimana ya pendengaran Allah dan seterusnya. La tak takyifuha, tidak boleh membagaimanakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan makna takyif ikhwanifillah adalah seseorang berkeyakinan bahwasanya sifat tersebut ada keifi yang tertentu yang dia ketahui. Jadi dia dalam benaknya menentukan suatu bentuk bagi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh apa alasannya? Liqaulihi ta'ala wa la yuhituna bihi ilma. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala wa la yuhituna bihi ilma dan mereka itu tidak bisa melingkupi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan pengetahuan mereka itu tidak bisa melingkupi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada satu pun dari makhluk yang pengetahuannya melingkupi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak akan mungkin makhluk ini menetapkan suatu kaifiah tertentu bagi Allah. Oleh karena itulah tertutup pintu takyif. Membagaimanakan sifat Allah itu tertutup dan mahram. Bahkan untuk bertanya saja ikhwanillah, untuk bertanya saja ini merupakan perkara fitnah. Terlebih lagi seorang menjerumuskan diri dalam menentukan bagaimana dan bagaimana. Bagaimana sifat Allah ini? Bagaimana tangan Allah? Bagaimana mata Allah? Dan seterusnya. Bagaimana sifat marah Allah itu? Nah, ini tidak diperbolehkan dalam syariat. Jadi, kita tetapkan sifat secara hakiki dengan maknanya yang dipahami dalam bahasa Arab sudah berhenti sampai sini. Tangan ya tangan, marah ya marah. Akan tapi kita kembalikan bahwasanya marahnya Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mesti itu. Tidak ada kekurangan padanya. Ini alasan pertama kenapa tidak boleh seorang menjatuhkan diri dalam takif dikarenakan manusia ini tidak bisa melingkupi Allah Subhanahu wa taala ya, pengetahuannya. Wala yuhitu nabihi ilma. Kemudian alasan kedua wali annal akla la yumkinuhu idraku kaifiyati sifatillahi tabaraka wa ta'ala. Karena akan ini tidak akan mungkin untuk mencapai ya, atau men, memahami kaifiah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin akal ini ya mencapainya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Padahal seseorang untuk bisa mengetahui kaifiah ikhwanillah seseorang untuk bisa mengetahui kaifiah di sana ada beberapa hal yang harus dia miliki. Yang pertama dia telah melihatnya ini untuk seluruh manusia tidak akan mungkin ketika mereka telah masih di dunia tidak akan yang ada yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia dalam keadaan terjaga atau melihat yang semisalnya dan tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala atau datang suatu khabar tentang kaifiyah tadi dan yang ketiga ini juga tidak ada. Ini jalan-jalan seorang bisa menetapkan suatu kaifiyah. Suatu ya, bagaimana bentuk, bagaimana sifat dan seterusnya. Jalannya dengan melihatnya atau melihat yang semisalnya atau dengan khobar yang menjelaskan tentangnya. Dan ketika hal ini tertutup pada permasalahan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak boleh kalau begitu. Tidak boleh kita membagaimanakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa jawabu dan jawaban untuk pertanyaan ketiga yaitu apakah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu menyerupai sifat-sifat makhluk? Jawabannya adalah la tumatsilu sifatil makhluqin. Sifat-sifat Allah tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Ini harus kita yakini dengan seyakin-yakinnya dan harus terpatri pada diri diri kita dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Walimada? Kenapa? Liqaulihi ta'ala laisa kamitslihi syai'un Dasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai'un", tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu pun. Di sini Allah meniadakan bahwasanya tidak ada satupun yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti Allah Subhanahu wa taala. Berarti sifat-sifatnya pun tidak akan mungkin menyamai sifat-sifat makhluk. Kemudian alasan yang kedua wa li annallaha mustahiqqun lil kamal alladzi la ghayata fawqahu fala yumkinu an yumathila al makhluqa li annahu naqisun dan dikarenakan Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang berhak untuk bersifat dengan sifat-sifat yang sempurna. Dan ini semua Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah sifat-sifat yang tinggi dan sempurna. Lalu yang tidak ada lagi ya yang lebih sempurna, yang melebihi kebaikannya dari sifat-sifat Allah tadi, yang berada di atas sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka fala yumkinu an makhluk. Tidak akan mungkin sifat-sifat tadi itu menyerupai sifat makhluk. Kenapa? Li'anna hunakis karena makhluk itu adalah makhluk yang penuh dengan kekurangan. Nggak akan mungkin zat yang maha sempurna sifatnya seperti makhluk yang penuh dengan kekurangan. Ini dua alasan kenapa tidak boleh dalam menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kita memisalkannya, menyamakannya dengan sifat-sifat makhluk. Yang pertama dengan dalil nakli dengan dalil dari Al-Quran dan yang kedua dengan dalil akli dengan pemahaman ya, akal yang sehat. Baik. Ini tiga hal utama ikhwanillah dalam menetapkan dalam menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya dalam menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kita harus menetapkan bahwasannya sifat tersebut hakiki, mempunyai makna yang hakiki berdasarkan nubuah Arab yang jelas. Akan tapi dalam menetapkan tersebut tidak boleh kita membagaimanakannya dan tidak boleh kita menyerupakannya dengan sifat makhluk-makhluk yang ada. Berarti sifat yang kita tetapkan adalah sifat yang sempurna yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanyakan bagaimana sifat tadi, maka kita katakan pertanyaanmu itu adalah pertanyaan yang terlarang tidak diperbolehkan dalam pembahasan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan membagaimanakan suatu sifat itu butuh dalil dan Allah tidak memberikan penjelasan tentangnya. Kemudian tidak boleh kita memisalkan dengan sifat-sifat makhluk karena makhluk ini adalah makhluk yang penuh dengan kekurangan. Tidak akan mungkin dan yang maha sempurna itu semisal dengan sesuatu yang penuh dengan kekurangan. Adapun apa perbedaan antara at tayif dan at-tamthil? Maka Syekh mengatakan wal farqu baina at-tamthil wa at-ta'yif dan perbedaan antara tamthil dan ta'yif anna at-tamtsila dzikru kayfiyati sifati muqayyadatun bimumathil. Bahwasanya tamthil itu menyebutkan bagaimananya suatu sifat, kaifiah suatu sifat yang berdasarkan sesuatu yang telah ada yang menyamainya namanya tamtil. jadi membagaimanakan suatu sifat dan yang dibagaimanakan ini adalah sesuatu yang telah ada telah kita lihat sebagaimana seorang menyamakan temannya. Oh si Muhammad seperti Hussein misalnya. Berarti kita menyamakan Muhammad dengan Hussein sudah ada yang menyamainya. Ini namanya tauhid. Kalau orang-orang musyabbihah yang menyimpang dalam masalah ini mengatakan tangan Allah seperti tangan tangan kita. Mata Allah seperti mata kita. Ini pemahaman yang sesat. Tidak boleh. Ini namanya tamtil. Tidak boleh menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat para makhluk. Adapun at taqif dzikru kaifiyat sifati Ghairu muqayyadatin bimumatil Menyebutkan kaifiyah suatu sifat Tanpa ada batasan Dengan sesuatu yang menyamainya jadi terserah dia membagaimanakan dengan sesuatu yang tidak ada pun ya, itu disebut takyif. Jadi dia membagaimanakan tangan, dia bagaimanakan dengan suatu tangan yang tidak ada dalam jagat raya ini di alam yang nyata namanya takyif. Jadi semua tampil itu adalah takif dan takif belum tentu tampil. Paham? Misal tamthil an yakula qailun yadullahi kayadil insan. Contoh untuk tamthil, seorang mengatakan bahwasanya tangan Allah itu seperti tangan manusia. Ini tamthil dan ini adalah kesesatan yang nyata. Wa mithalu takyif an yatakhayyala liyadillahi kaifiyatan muayyanatan la matila laha fi aidil makhluqin fala yajuzu hadzat Contoh takif adalah seorang menghayalkan bagi tangan Allah Subhanahu wa taala suatu kaifiah tertentu tapi tidak ada yang menyamainya di kalangan apa tangan e, dari tangan-tangan makhluk yang ada. Jadi dia menentukan suatu kaifiah bagaimananya sifat Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini sifat tangan. Kemudian dia tidak tidak menentukan tangan tadi seperti tangan-tangan yang telah ada. Tapi dia mengkhayalkan sesuatu yang lain. Maka ini juga tidak diperbolehkan. Dan hubungan antara keduanya semua tamthil mesti masuk dalam takif dan tidak semua takif itu adalah tamthil.